Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama tafaqquh fiddin untuk bersama-sama mengkaji dan juga mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua warisan yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sebagai pegangan, sebagai pedoman dalam rangka menjalani kehidupan ini. Dan sudah sepantasnya dan seyogianya bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut karena hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala semata kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Hanya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri majlis ini dan Allah Subhanahu wa taala semata yang telah menggerakkan hati kita ini untuk bertemu untuk berkumpul di dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sebagai bentuk amal soleh kita kepada Allah. Sebagai bentuk takarruf kita kepada Allah. Sebagai salah upaya investasi jangka panjang kita karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu. Oleh karena itu, kita berhati-hati. Ketika kita mau bicara, ketika kita mau berjalan, ketika kita mau bersikap, Hendaknya segala apa yang kita lakukan itu betul-betul berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Sehingga kelak ketika Allah Subhanahu wa taala menanyai kita, ketika kita diminta untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita, kita memiliki dasar, kita memiliki dalil, kita memiliki pegangan. akidah baik dalam masalah ibadah pun demikian dengan masalah muamalah dengan masalah muamalah dari sekian banyak ajaran-ajaran Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu dari akidah, ibadah ataupun muamalah. Porsi yang paling besar, prosentasi yang paling banyak ada berkaitan dengan yang nomor tiga. Meskipun yang utama dan yang pertama serta yang paling penting adalah yang pertama yaitu akidah. oleh yang pertama. Apabila akidahnya baik, maka akan berimplikasi baik pula dalam masalah ibadah dan juga muamalah. Karena yang namanya penampilan tohir itu cerminan daripada batin seseorang, akidah seseorang. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW membutuhkan 13 tahun di Mekah untuk menanamkan sisi akidah terlebih dahulu kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Adapun syariat-syariat ibadah-ibadah yang lain selain sholat itu syariatannya setelah kaum muslimin hijrah ke kota Madinah dalam fatwa Madaniyah pun dengan masalah muamalah dan sebagainya. Anda tahu sekali lagi, meskipun demikian, porsi yang paling banyak adalah masalah muamalah. Muamalah dalam artian hubungan interaksi antara satu hamba dengan hamba yang lainnya. Baik dia sebagai seorang pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat muamalah baik dengan keluarganya ataupun dengan temannya, tetangganya ataupun sanak kerabatnya dan yang tidak kalah pentingnya adalah muamalah seseorang dalam artian bagaimana dia itu mencari rezeki untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya sebab itu kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama kita rahimahumullah jami'an mereka membagi bab-bab di dalam fikih menjadi empat bagian besar. Yang pertama adalah al-ibadah, fiqhul ibadah jelas. Mulai dari tohar sampai haji atau sebagian kitab yang lain sampai pengurusan jenazah. Kemudian setelah itu para ulama berbeda pendapat dalam menyusun susunan ini. Sebagian ulama mengedepankan masalah nikah. Kita munakahah terlebih dahulu berkaitan dengan nikah, cerai, kemudian rujuk, ya, hadona, hak pengakuan anak dan seterusnya. Tapi sebagian ulama lagi mengedepankan kitabul muamalah yang dimulai dari kitabul buyur sebagai inti daripada al Kemudian Zina Tidak khiyar, ada macam-macam jual beli dan sebagainya baik yang dihalalkan ataupun yang diharamkan. Baru setelah itu masuk ke dalam kitab jinayat wal hudud yaitu tentang hukuman baik itu dalam kategori had ataupun qisas. Dan itu masuk di dalamnya juga ada kitab qada tentang pengadilan karena untuk menjatuhkan sebuah hukuman isbat ataupun had butuh adanya bayinah, butuh adanya bukti, butuh adanya saksi, butuh adanya pengakuan, maka dicampurkanlah kitabul qada dalam masalah al-jinayat wal hudud. Dari sekian banyak bab-bab fikih yang ada, muamalah menempati porsi yang besar. Karena Secara fitrahnya manusia itu adalah makhluk sosial. Yang mau tidak mau harus bergaul, yang mau tidak harus berinteraksi dengan orang lain. Dan makhluk yang harus mempertahankan hidupnya dengan salah satu caranya adalah mencari rezeki, mencari nafkah. Maka dari itu di dalam mencari nafkah pun sebagaimana dalam masalah akidah dan juga ibadah kita perlu ilmu kita pun tidak Oleh sebab itu, para ulama rahimahullah kejadian sangat intens sekali membahas masalah ini. Karena apa yang dihasilkan, apa yang dikonsumsi apa yang dimakan dan dipakai oleh seorang hamba akan berakibat penting sekali dalam masalah akidah dan juga ibadah. Seseorang bisa saja amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak selektif di dalam masalah yang salah. Demikian pun dalam bermuamalah. Interaksi antar personal, antar anggota masyarakat, seseorang dengan tetangganya misalkan. Itu sangat berpengaruh dengan diterima tidaknya atau mengambil seseorang kelak di akhirat. Bukan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang sholatnya luar biasa. Selain sholat wajib, dia juga sholat sunnah. Puasanya pun tidak jauh beda. Selain puasa wajib, puasa sunnahnya pun rajin. Sodakahnya pun demikian juga. Selain zakat yang dia keluarkan, sodakoh, infak, dan yang lainnya juga dia bayarkan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Tapi ingat, hanya akhlak yang tidak baik dengan tetangga. Rasulullah SAW katakan, "Iya bin nafi neraka." seorang wanita yang buat sholatnya aja sholat wajib saja, puasanya juga puasa wajib saja. Kemudian sodakoh dan juga zakatnya juga yang wajib saja. Tapi dia baik tidak berinteraksi, dicontohkan interaksi dengan tetangganya. Apa kata Rasulullah? Dia kerjanya dia masuk surga. Jadi masalah muamalah tidak boleh kita sepelekan. Mobil khusus dalam masalah al-buyur Ya. Karena porsi daripada masalah muamalah dalam hal ini adalah masalah mencari rezeki ada dalam masalah puyuh. Oleh karena itu, tidak heran ketika Rasulullah SAW menjadikan 90% dari rezeki seorang hamba, seorang manusia itu berada di dalam perdagangan. Di dalam perdagangan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Alaikum bin tijarah." Fa inna fiha tis'ata asharin rizq. Alaikum bin tijarah. Berdaganglah kalian. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan fa inna fiha karena di dalam perdagangan tersebut tis'ata ashar. 9 per 10 artinya 90 persen dari rezeki. Tis asyari rezeki. 90 persen rezeki itu berasal dari hati atijarah. Ya bintin wa Fatibillah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi Imam Hasan Iraqi beliau memiliki satu kontribusi yang luar biasa dalam khazanah keilmuan Islam. Beliaulah yang mentakrif hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah jami'an dalam kitabnya Al-Ihya. Kitab eh, Ihya. Di situ Beliau mustaqlid, beliau mengomentari, beliau menghukumi hadis-hadis asar-asar yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kitab Al-Ihya. Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah taala mengomentari hadis di atas beliau mengatakan ini hadis ini ada di kitab Ihya. Diriwayatkanlah Ibrahim Al-Harbi dalam Gharibul Hadis dari Nuaim Ibn Abdurrahman dan para perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Dan Nu'aim sendiri kata beliau berada di dalam barisan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya tidak benar. Abu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia adalah tabi'in. Maka dari itu hadis ini adalah mursal. Mursal adalah hadis yang jatuh ya, salah orang perawinya yaitu putus antara seorang tabiin dengan Rasulullah SAW. Jadi ada rawi yang terputus hadis mursal. Jadi seorang tabiin sebetulnya dia tidak mendapatkan langsung hadis Rasulullah, tapi dia meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Tapi ada satu jenis mursal yang dibolehkan oleh para ulama sebagai dalil apabila itu mursal sahabi. Mursal sahabi artinya seorang sahabat meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah SAW. Padahal dia tidak meriwayatkan secara langsung dari Rasulullah SAW, tapi meriwayatkannya dari para sahabat. Misalkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jelas-jelas tidak mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah SAW, tapi mendengar dari para para sahabat. Maka dihukumi mursal sahabi dan mursal sahabi adalah hujjah, adalah hujjah. Karena hadis ini mursal, maka dikatakan hadis ini adalah lemah. Oleh karena itu Syekh Muhammad dan Al-Sadi rahimahullah taala menyatakan dalam silsilah hadis sahih hadis lemah. Tapi ada banyak hadis yang lain yang memberitahukan dan menginformasikan kepada kita untuk berdagang. Untuk tijarah. Tapi ingat tijarah berdagang pun harus punya ilmu. Karena sejak dulu yang namanya pasar itu sudah terkenal. Di dalam masa jahiliyah ada yang namanya suku tel, suku majaz ya, yang dihadiri setiap bulan musim haji. Di samping di situ ada jual beli apa namanya transaksi dan sebagainya, di situ terjadi terdapat pula perubahan syair. Ya. Jadi sudah ada. Dan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sering kali mengungkapkan istilah tijarah. Ya, Istilah tijarah tijarah. Baik itu sebagai sebuah perumpamaan untuk mendekatkan sebuah pemahaman kepada masyarakat pada saat itu karena Al-Quran turun pada masyarakat yang notabene mayoritas penghasilan mereka itu berasal dari tijar. dan kita tahu orang-orang kafir Quraisy mereka adalah ahli tijar. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Quraisy liila fi Quraisy ila bihim rihlat as-sita'i wad perjalanan dagang ya oleh sebab itu Islam menganjurkan kepada umat itu berdagang akan tetapi sekali lagi harus dengan ilmu Ikhwati bintin wa akhwati billah, ma'asyiral muslimah muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saking pentingnya masalah ini, para ulama, bahkan para ulama, mereka begitu intens, begitu perhatian tentang masalah apa yang terjadi di pasar. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tidak heran ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Beliau seringkali inspeksi ke pasar dan beliau seringkali mengatakan tidak boleh duduk di pasar kami kecuali orang yang paham tentang muamalah. Haram hukumnya bagi siapapun yang berjualan di pasar kami kecuali dia paham tentang muamalah. Karena orang yang tidak paham tentang muamalah, riba tidak rito, mau tidak mau, pasti akan terjatuh ke dalam masalah riba. غش غرر ya. penipuan sumpah palsu kebohongan dan sebagainya pasti kalau seandainya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekarang masih hidup atau paling tidak ada seorang pemimpin yang meniru cara beliau bikin pasar-pasar kita kosong. Kosong. Ya. Karena itu memahami fikul muamalah satu hal yang penting sekali. Tidak kalah pentingnya dengan kita belajar masalah ibadah. Karena itu tadi berhubungan erat dengan apa yang tumbuh di dalam daging yang tumbuh dari perkara yang haram maka neraka lebih pantas untuknya. Wabil khusus di zaman kita yang banyak sekali model perdagangan, model bisnis yang muncul. Sebagai salah satu bentuk tanda kiamat. Karena salah satu tanda kiamat adalah khusus tijarah. dijauh berbeli dengan berbagai macamnya. Bahkan sampai-sampai saking maraknya perdagangan, maraknya bisnis, seorang istri membantu suaminya dalam masalah ini. Tapi ingat, perlu digarisbawahi tidak semua tanda-tanda kiamat itu berkonotasi negatif. Jangan disalah tidak semua tanda-tanda kiamat itu berkonotasi negatif dan diharamkan. Kau bisa tadi ya, bukankah Rasulullah SAW diutusnya beliau SAW itu pertanda kiamat setelah dekat? Apakah itu negatif? Tidak menerangkan. Penaklukan Betul Maqdis, penaklukan Konstantinopel, Kemudian nanti penaklukan Roma. Bismillah ada. Kemudian pertempuran antara kaum muslimin dan juga orang-orang Yahudi. Sampai seluruh pohon dan juga bebatuan membantu kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Itu bukan pertolongan syarikat. Jadi munculnya maraknya perdagangan itu merupakan salah satu tanda kiamat itu telah terhadikan. Maka tidak heran ketika misalkan banyak orang yang tanda kutip itu iseng-iseng ah nyoba inilah, nyoba ini dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang terjun dalam dunia bisnis, banyak orang yang terjun dalam dunia muamalah. Tapi ingat, kau tanpa ilmu bahaya. Tanpa ilmu bahaya. Oleh karena itu Islam memberikan arahan. Memberikan bimbingan, tidak mengharapkan, tidak mungkin. Bisnis itu diharapkan, tidak mungkin perdagangan itu diharapkan. Sementara 90% rezeki berasal dari itu, tak mungkin. Islam mengarahkan, Islam memberikan aturan. Mana jual beli yang diharapkan, mana jual beli yang dihalalkan, dihalalkan untuk dihalalkan. Tapi ingat jual beli ataupun transaksi akan apapun itu namanya jatuh keharaman apabila dikembalikan kepada salah satu di antara sebab. Salah satu sebab. Yang pertama adalah riba. Ada unsur ribanya? Dalam artian apa? Ada tambahannya. Dan para ulama rahimahullah jami'an membagi riba menjadi tiga riba Nafikan riba qadar dan riba jasa ad-dain. Ada riba, kalau ada riba, ada tambahan, lantas boleh. Kemudian yang kedua, ada unsur horor enggak? Penipuan. هذا انظر غرض Kemudian yang ketiga ada unsur jahalah atau tidak? Al-jahalah artinya ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Misalkan ngira-ngira. Contohnya apa? Contohnya adalah membeli ikan yang masih ada di dalam keramba ataupun kolam tanpa ditangkap terlebih dahulu ataupun membeli sesuatu yang belum jelas spesifikasinya jenis dan mereknya misalkan atau belum jelas harganya nah, ini harus jahat untuk jahat kebodohan ya riba jahalah Allah. Kemudian yang keempat, eh, ada unsur kezaliman merugikan orang lain sehingga prinsip di dalam jual beli apabila lepas dari keempat hal ini apa illa tijarah antara minkum ridho karena ridho. Itu unsur ya. Kerelaan. Tapi kalau seandainya rela dengan riba, tidak kan nggak boleh. Rela dengan ini nggak boleh. Itu adalah ummahat. Ya. Ummahat ataupun pokok-pokok kenapa satu transaksi, satu jual beli itu diharapkan. مرضاة الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله واياكم جميعا oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam masalah masalah ini. Kita mulai dari yang pertama. Mulai dari yang yang pertama itu masalah unsur riba. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam masalah riba yang namanya orang bermuamalah dengan masalah riba. Itu bermuamalah dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman wa halallahu al wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan belum terjadi di dalam sejarah munculnya riba secara besar-besaran merebaknya transaksi ribawi secara begitu dasar dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini. dengan apik transaksi-transaksi tersebut tapi dengan model syariah ada ini syariah ada ini syariah ada ini syariah padahal kalau diterusuri kalau diteliti lebih jauh ternyata itu unsur ibawinya tetap kathirun faida. Ya. Daripada mengatakan riba, maka mengatakan bunga. Tidak ada orang yang tidak suka bunga. Cuma yang suka bunga. Kalau perlu bunga desa akhirnya, ya suka. Cari orang. Menggunakan istilah mudoroba. Itu istilah sekali betul. Tapi yang segera untuk membungkus. Istilah murabaha foto yang begitu apik, begitu menarik. Lalu dikasih label halal. Allah musta'an. Dan ini merupakan satu pembuktian prediksi Rasulullah SAW akan apa yang terjadi di akhir zaman yang telah diprediksi Rasulullah SAW. Menamakan sesuatu bukan dengan namanya dalam rangka untuk menarik perhatian manusia. Oleh sebab itu, ya fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa Renungkan orang yang bermuamalah dengan riba. Yang pertama berarti dia telah menghilangkan telah mengumumkan permusuhan dan peperangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyatakan itu. Di dalam surat Al-Baqarah 278 279 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, Allah memanggil dengan lakob iman. Dengan kata iman. Meskipun riba itu haram hukumnya untuk seluruh umat muslim. Karena itu termasuk 10 perkara yang diharapkan oleh semua syariat yang Allah turunkan. Di agama non Islam pun, di agama Yahudi, Nasrani, riba haram. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Karena hanya mereka lah orang-orang yang mau tunduk dan patuh serta pasrah akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memanggil lagi, memerintahkan lagi sebelum inti yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala, "Intakullah, bertakwalah kalian kepada Allah." Artinya kita perlu kehati-hatian yang ekstra. Kita perlu landakan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita nanti tinggalkan atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan dikawal Subhanahu wa taala. Lalu baru intinya wazaru ma baqiya min riba. Tinggalkan sisa daripada riba. Karena kita tahu untuk pengharaman riba Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan-tahapan. Memberikan tahapan-tahapan. Tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Kalau itu merupakan sebuah adat kebiasaan yang mengakar, di masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Gak mungkin bisa dicabut sekaligus. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi kita dalam fitur dakwah. Apabila kita memiliki persoalan ya, ataupun kita menghadapi sebuah permasalahan di masyarakat, satu ada kebiasaan dalam mengakal, maka kita pelan-pelan kita adakan kajian skala prioritas. Mana yang lebih penting terlebih dahulu? Mana yang lebih dikedepankan terlebih dahulu? Sebagaimana metode Al-Quran ketika mengharamkan khomer, ketika mengharamkan riba. Oleh karena itu di sini Allah Swt menggabungkan iman dan takwa karena mereka sudah siap untuk menerima apa yang Allah Informasikan, rumah kami yang kami tinggalkan kisah kepada tiba. Lalu ditutup lagi dengan iman engkol untuk mu'minin penekasan lagi. Jika kalian betul-betul beriman. Lalu bagaimana ya Allah kalau seandainya mereka tidak mau mengikuti perintahmu? Kalau seandainya mereka itu tetap bersikukuh bermuamalah dengan sisi ribawi, Allah memberikan satu ancaman Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbim min Allah wa Apabila kalian tidak mau melakukan Kalian tidak mau tutup dengan larangan Allah Subhanahu wa taala ini, kalian tetap bersikukuh untuk bermuamalah terlibawi. Maka ingatlah, kalian telah mengumumkan perang dengan Allah dan juga dengan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Allah suaminya dengan cara melaknat. Dan juga menghancurkan keberkahan. Yamhaqullahu riba wa yubit sadaqah. Orang akan Allah akan menghancurkan keberkahan harta riba dan akan memberikan keberkahan harta sedekah. Semuanya diharapkan. Baik itu yang memakan atau yang dikasih makanan, atau orang yang mencatat, atau yang jadi saksi, semuanya kena. Sama dengan penghalang khamar. Orang yang memerasnya, orang yang membelinya, orang yang membelikannya, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, dan seterusnya. Allah mengilankan peperangan kepada ya orang yang ber muamalah. mungkin orang mengatakan saya juga muamalah saja, saya tidak mau makannya. Kita tahu masih makan orang lain. Kita siapa siapakah di antara kita, siapakah di antara manusia yang mampu dan berani serta memiliki kekuatan untuk berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala? yang menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, kita amati, kita cermati, tidak ada satupun nas syariat baik di dalam Al-Quran atau di dalam, di Sunnah Rasul Islam Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ya, satu ancaman dengan perang selain dua hal. Orang yang bermalam dengan riba, ahlu riba, dan yang kedua adalah orang yang memerangi wali Allah. Itu aja. Kalau kita perhatikan nama syariat dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW, kita akan dapatkan bahwa bahwasanya Allah memberikan ancaman, Allah memberikan peringatan dengan peringatan perang bagi pelakunya Cuma dalam dua hal. Riba dan orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Riba dalam ayat Al-Qur'an dan memusuhi wali-wali Allah di dalam hadis qudsi. Atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ini menunjukkan betapa kerasnya hukuman bagi orang yang berpuasa dengan riba sama Allah Subhanahu wa taala menyerahkan keras. Murka Allah kalau kita boleh apa namanya mengumpamakan walillahi matul a'la. Sudah muncak itu murka Allah. Murka Allah sudah muncak. Kemudian yang kedua, ingatlah wahai saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pengharaman riba dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya khusus untuk syariat Islam saja, seluruh agama. Sudah kita katakan dari, seluruh agama. Ini bukti-bukti tentang kerasnya pengharaman riba. Allah berfirman berkaitan dengan ahli kitab. Dalam surah An-Nisa ayat 160 161. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما fabidhulmi. Maka dengan kezaliman siapa? Minal ladzina Kezaliman orang-orang Yahudi. kan kezaliman mereka. Apa akibatnya? Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kami haramkan kepada mereka atas mereka sesuatu yang dahulu kami haramkan dari hal yang baik karena kezaliman. Oleh sebab itu para ulama rahimahullah jaminan berdasarkan hadis Rasulullah SAW menyatakan tidak ada satupun dosa dan di antara dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya bagi pelaku dosa tersebut di dunia sebelum ada di akhirat yang lebih keras di antaranya adalah masalah kezaliman. Hukum walidain. suratkan sama kedua orang tua. Maka Allah telah hukum mereka di dunia dengan diharapkan kebaikan-kebaikan yang dahulu mereka boleh mengkonsumsinya. Allah halalkan untuk mereka. Wa di mana an sabilillahi dan karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala sering menghalangi orang untuk berumah Islam, sering menghalangi orang untuk mendapatkan kebenaran hidayah dari Allah. Bukan itu saja, Allah bihimur riba wa qadruhu dan mereka senantiasa atau suka mengambil riba. Padahal mereka sudah dilarang itu. Wa aklihim amwalan nasi bil batil dan suka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka Allah Subhanahu mengancamnya dengan apa? Wa adzabna lil kafirin minhum 'adzaban Allah telah menyiapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat yang oleh sebab itu, ikhwati fitin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin muslimat rahimani Allah wa ayyakum jami'an. Tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang nabi pun alaihi wa salam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali membawa salah satunya syariat haram tiba. Kemudian yang ketiga, ingatlah saudara dan saudari yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermuamalah dengan tiba berarti dia telah mengeluarkan dosa besar. Karena riba ada dosa dosa besar. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita maklumi bersama, sesuatu disebut sebagai dosa besar apabila ma fihi wa'idun fil akhirah atau haddun di dunia otarattab ala fa'ilihi laknun au bara'atun min Allah wa Suatu perbuatan dikategorikan dosa besar apabila yang pertama mengandung unsur ancaman, hukuman, siksaan di akhirat. Mafi yu'aibun di akhirat. India. Potong tangan, campur, tidak Potong tangan, campur, raja kisah Ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut yang memiliki implikasi hukuman di dunia, hak di dunia tidak dosa besar. Atau membaca la'ana, la'ana itu berarti ada dosa besar. Baik itu yang melaknat Allah Subhanahu wa taala di dalam al quran Karim atau yang diinformasikan Rasulullah dalam hadisnya atau yang melaknat adalah Rasulullah SAW. Mengandung unsur laknat. Atau mengandung unsur barokah, berlepas diri. Baik Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ghadab murka Allah Subhanahu wa Ini tanda-tanda dosa besar. Bahkan bukan itu saja. Riba oleh Rasulullah SAW disebut sebagai al-mubiqat as-sabah. Dosa besar yang paling besar. Tujuh dosa besar yang paling besar. As-sabah mubiqat Jadi dosa besar itu juga berturut-turutan juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana dosa juga ada yang besar, ada yang kecil. Dosa besar pun bertingkat-tingkat. Dosa besar yang paling besar, kemudian bawahnya, bawahnya, bawahnya, bawahnya. Dan dosa besar yang paling besar itu adalah tujuh. Yang disebut oleh Rasulullah SAW al mubiqat Al-muhlikat. Kenapa disebut al-mubiqat? Karena perbuatan-perbuatan tersebut akan membawa kesengsaraan kepada pelakunya. Akan menghancurkan, akan membinasakan pelakunya. Al-Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim rahimahullah jami'an. Meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, اجتنبوا السبع الموبقات jauhi oleh kalian tujuh dosa besar yang paling besar jauhi Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan lakukan jauhi. artinya apa? jangan dekat-dekat mendekat saja nggak boleh sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala taqrabu az-zina. Artinya apa? Kalau kita semua menjauhi sejauh-jauhnya, kita dilarang untuk mendekati perbuatan tersebut berarti wasilah-wasilah, sarana-sarana yang akan mengantarkan kepada perbuatan tersebut harus kita antisipasi dan kita tinggalkan. Dan salah satunya adalah ketika Ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, tujuh dosa besar yang paling besar itu apa? Maka Rasulullah telah menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Oleh karena itu syirik, sekecil apapun nggak boleh. Kabiruhu wa sahiruhu haram. Dan segala sesuatu wasilah yang mengatakan seseorang untuk melakukan kesyirikan tidak boleh. Karena kalimatnya pakai itu tadi bu, Lebih keras lagi. Daripada latakan. jangan kalian lakukan. Masih kita betul-betul harus memposisikan diri kita jauh dari perbuatan-perbuatan tersebut. Melangkahkan kaki saja misalkan umpamanya, nggak boleh untuk mendekatinya. Maka segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala billah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Enggak boleh kita lakukan. Kursi di Ustaz sama saja kok doai kami mawon. Sisi. Syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Harus sihir. Sihir. sekarang sesuatu yang mengatakan pada sihir. Ataupun sedikit pun sihir misalkan, tetap saya tak boleh, haram. Kemudian yang ketiga, waktu nafsu. Allah dihafal Allah illa bihafal membunuh. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Jiwa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya jiwa seorang muslim saja. Bukan hanya jiwa seorang mukmin saja. Tapi jiwa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala mencakup pula sebagian dari jiwa-jiwa orang kafir. Jiwa-jiwa orang orang kafir, yaitu kafir zimmi, kafir muahad, dan juga kafir mustahman yang hanya boleh dibunuh adalah kafir harbi. Selain itu tidak diperbolehkan. Kafir dini, kafir seorang kafir yang hidup secara damai berdampingan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kafir mustahman adalah seorang kafir yang datang dari negeri lain tapi mendapatkan jaminan keamanan baik oleh negara secara resmi ataupun oleh perorangan dari rakyat di sebuah negara tersebut. Kafir mustahmat. Kafir muahad adalah seorang kafir yang mana antara negara dia dan juga negara kaum muslimin sedang ada perjanjian damai bukan dalam kondisi perang. Namun Kecuali dengan hak kata Rasulullah SAW. Kecuali dengan hak Islam seperti murtad, seperti membunuh orang yang mulia dibunuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memang mengharuskan untuk dibunuh. Yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang lain, la yahil la yahillu damu mri'in muslimin illa bi Haram haram darah seorang muslim ditumpahkan kecuali disebabkan satu di atas tiga hal. Apa ibu zani orang yang sudah berbuat tetapi berbuat zina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Hatta dikuli dinihi al-mubarakul jannah, orang yang meninggalkan agama. Itu murtad dan al-mubarakul jamaah itu orang yang mencerai mereka persatuan, yang keluar dari tersebut muslimin. Itu boleh diperangi. Yang disebut dengan kaum bukan memberontak dan jelas hukumannya Allah takutkan di dalam Al-Quran. Mereka yang melakukan pemberontakan yang dalam Islam ini sebagai hadul syirabah atau al-bughah. Boleh diperas. Selain itu tidak diperbolehkan. Ya. Hanya saja ada beberapa nas lain yang menyebutkan diperbolehkan pula untuk merumahkan darah seperti orang yang melakukan mohon maaf perbuatan kaum Nabi Lut homoseksual ya. ini diperbolehkan karena ada dalilnya ya, ada ada dalil hanya saja para ulama berbeda pada bagaimana cara menghukumnya ya. hukumnya bunuh-bunuh ya hukumannya bunuh ya itu bunuh apa hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dibunuh sepakat para ulama. Tapi caranya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah bunuh tinggal dibunuh aja. Dan itu dipenggal dengan dengan pedang atau ditembak mati. Ya. Tapi sebagian sahabat kami mengkhawatir Allah lain mengatakan hukumannya pasti sebagaimana hukumannya Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh dengan cara ah, dinaikkan ke atas ke lantai tingkat berapa kemudian dari atas dijatuhkan dalam posisi kepala di bawah persis sebagaimana hukuman yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut melalui mereka Jibril alaihi salatu wassalam yang mengangkat negeri mereka ke atas langit sana kemudian dijatuhkan yang atas dari bawah yang bawah jadi tidak demikian juga orang yang melakukan sihir karena disebutkan dalam hadis had sahiri had darbatun bisayf had bagi seorang penyihir adalah dipegang lehernya dipegang lehernya dan masih banyak lagi yang jelas oleh para ulama dan kitab fikih berkaitan dengan siapa saja yang memang halal darahnya. Tapi pada hukum asalnya tidak. Ini dosa yang ketiga yang disebut dengan mubiqah kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat paling penting wa paling bila ma'asyiral muslimin muslimat rahimani Allah wa jami'an adalah wa aku riba. Makan harta riba. Makan harta riba. Yang kelima wa mali yatim memakan harta anak yatim. Wa mali al yatim memakan harta anak yatim tanpa hak. Kapan kita diperbolehkan ikut pula memakan harta anak yatim? Hukum umum asal pada dasarnya haram. Kapan diperbolehkan? apabila kita orang yang fakir istilahnya itu sebagai balasan atas peringat yang kita kucurkan dalam mendidik, mengasuh, mengelola harta anak tersebut. Dan ketika anak yatim itu adalah orang yang kaya. Tapi ingat batasannya juga bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Karena mohon maaf nyuwun sewu sekali lagi. Ada sebagian fenomena di mana mohon maaf sekali lagi. Sebagian orang membuat sebuah yayasan untuk menyantuni anak satu istri. Padahal jelas orang-orang yang duduk di yayasan tersebut orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan. Menghimpun dana dan seterusnya, kemudian atas nama biaya administrasi dan macam-macam jadi pun memakan halal bagus. Tidak boleh. Kita itu diharuskan untuk mengelola harta anak yatim untuk kepentingan anak yatim itu sendiri. Mungkin ada sebagian, ya, ataupun ada satu dua orang yang menggunakan harta yatim untuk beli mobil misalnya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah transportasi. Padahal kegunaannya itu anak yatim berapa persen? Tapi harta itu digunakan untuk beli mobil, untuk beli ini dan itu. Padahal manfaatnya sama sekali, manfaatnya sama sekali tidak kembali kepada rakyatnya. Tapi dimanfaatkan sendiri oleh ya, Jadi kalau kita misalkan fakir, ya, kita miskin butuh sekali, kemudian kita dipakai untuk mengelola menyantuni anak yatim. Tidak mengapa, tapi ingat, bila Allah dengan cara yang ma'ruf tidak boleh memanfaatkan kesempatan. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk jadikan alasan nanti akhirnya nggak bekerja, nggak berusaha, tidak sama sekali. Jadi seolah orang itu jadikan sebagai mata pencaharian. Waliyadzubillah. Penghasilan itu waliyadzubillah. Tidak. Kemudian wartawan yaumat zahab lari dari medan pertempuran. Lari dari medan, medan pertempuran. Perang sudah berkecamuk, kemudian langsung sebagai pengecut Nah, itu boleh. Oleh kami dari media pertempuran dengan dua cara. Yang pertama sebagai taktik. Mutaharrifan litifal. Sebagai taktik saja. Atau yang kedua, mutahayyizan ila untuk bergabung kepada kelompok pasukan yang lain. Itu boleh. Selain itu nggak boleh. Atau wali binasah atau yaman azah. Kemudian yang terakhir adalah waqaful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh seorang muslimah yang terjaga kehormatannya yang tidak terkenal dia itu suka berbuat keji berbuat keji ini yang ketiga harus kita ingat riba termasuk dosa besar yang paling besar Tujuh dosa besar yang paling besar. Kemudian yang keempat, ingatlah wahai saudara dan saudariku yang karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memasang riba, dosa riba itu lebih berat, lebih besar daripada dosa perbuatan. rahimahullah taala meriwayatkan dari Abdullah Ibn Hamdalah kita kenal Hamdalah itu siapa? Hamdalah siapa? Hamdalah seorang sahabat sedul siapa dia? julukannya apa? Hamdalah itu adalah Ghazilul Malaikah Ghafilul malaikat. Orang yang dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Kenapa disebut dengan demikian? Karena beliau radhiyallahu taala anhu Masuk dalam pasukan kaum muslimin Rasulina Amin Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dulu. Dalam kondisi dulu.